Mereka senantiasa berdoa, beribadah kepada para wali-wali Allah dan juga orang-orang saleh yang mereka kemudian jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada perkataan dari muallif rahimallahu taala وقوله رحمه الله تعالى وعندها وقعت العداوة أي بين الموحدين والمشركين وبين المؤمنين والكفار فإنه يجب على المؤمنين أن يعادوا الكفار فلا تجوز محبة الكفار حتى ولو كانوا أقرب الناس Kemudian atas dasar inilah perkara tauhid Kemudian terjadi al-adawah permusuhan. Permusuhan antara orang-orang muwahhidin, antara orang-orang yang sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wal musyrikin dan dan antara orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara al-adawah diperbolehkannya al-adawah, diperbolehkannya adanya permusuhan. Nah, di antaranya adalah permusuhan antara orang-orang muwahhidin, permusuhan di antara orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah dengan orang-orang yang senantiasa menyekutukan Allah. Begitu juga al-adawah, permusuhan antara orang-orang yang senantiasa menegakkan sunnah, menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah dengan orang-orang yang senantiasa mematikan sunnah dan membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama ini bainal mu'minina wal kufar dan terjadi permusuhan antara orang mukmin dan orang kufar maka yang wajib atas seorang mukmin adalah untuk membenci, memusuhi orang-orang kafir. Tidak boleh bagi mereka untuk mencintai orang-orang kafir walaupun itu adalah kerabat mereka yang paling dekat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22 ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله Kau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari akhir. Mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah, yang menentang Allah dan juga Rasulnya. walau kanu aba'ahum walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka au abna'ahum atau anak-anak mereka au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka au ashiratahum atau keluarga mereka kerabat mereka ulaika kataba fi qulubihimul imana mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala tulis di dalam hatinya itu keimanan wa ayyadahum biruhim min dan Allah memberikan pertolongan, dukungan kepada mereka. Fala budda minal wala'i lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Maka harus wajib sikap wala itu, sikap kasih sayang itu, saling mencintai itu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk rasulnya dan juga untuk kaum mukminin. Wal bara'u minal kufri wal kafirin dan sikap bara' berlepas diri, membenci, memusuhi itu untuk kekufuran dan juga orang-orang kafir. Wasyirki wal musyrikin dan untuk kesyirikan dan juga orang-orang musyrik. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagda'u abadan. Perkataan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka kami ingkari kalian dan mulailah antara kami dengan antara kalian al-adawah permusuhan wal bagdha dan kebencian abadan selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahdah sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, permusuhan dan kebencian yang selama-lamanya. Kalau mereka senantiasa masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inilah jalan, inilah agama Ibrahim alaihi salatu wasalam. Amma alladhina yunaduna al-an bil muhawarati bainal adyani wal mufahamati bainal adyan. Adapun orang-orang yang sekarang ini mereka menyeru bil muhawarati untuk diadakan dialog bainal adyan antara agama-agama yang ada wal mufahamati bainal adyan dan juga saling adanya sikap saling memahami antara agama-agama ini yang ada. Wa annaha kulluha adyan samawiyah dan mereka mengatakan itu semua adalah agama samawiyah. Ini syubhat ya. Banyak kan terjadi diadakan pertemuan-pertemuan penyatuan agama Ibrahim, agama samawiyah. Sudahlah kita ini sama-sama agama samawiyah. Jangan saling mengkafirkan satu dengan yang lain dan lain sebagainya bal ba'dhum yatajarra'u wa yaqulu la tukaffiru al-yahuda wan nasara bahkan sebagian di antara mereka yatajarra melampaui batas kalau kita terjemahkan bebas nih kurang ajar yatajarra itu bahkan sebagian dari mereka itu melampaui batas mereka mengatakan la al yahuda wan nasara janganlah kalian mengkafirkan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Waliyadu billah. فهذا خلاف ما جاء به الرسول sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah menyelisihi dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khilafu ma jaa bihi al-Qur'anu dan menyelisihi apa-apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Wa khilafu millati Ibrahim allati umirna bittiba'iha wa khilafu millati Ibrahim allati umirna bittiba'iha dan ini menyelisihi milahnya Ibrahim jalannya Nabi Allah Ibrahim agamanya Nabi Allah Ibrahim yang kita diperintah untuk mengikutinya nah kita diperintah untuk mengikutinya sebagaimana hal ini ada dalam surat An-Nahl eh, ayat 123 Suma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Ini juga bantahan kepada orang-orang yang ingin menyatukan agama. Wahdatul adyan, persatuan agama. Ini bantahan bagi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, Thumma awhayna. Kemudian kami wahyukan ilaika kepada engkau wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An ittabi' an sebagian uh, para ahli nahwu mengatakan an sebagai salah satu huruf dari harfu tafsir. Harfu tafsir di antara temannya yang harfu tafsir selain an itu adalah ai. Ai itu harfu tafsir. An nittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wasalam diterangkan an untuk mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang jalannya Nabi Ibrahim ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan, hanifan yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin dan sekali-kali Nabiullah Ibrahim itu bukan termasuk dari orang-orang musyrik dan juga yang termasuk membantah keyakinan orang-orang yang ingin menyatukan agama ini. Islam, mereka mengatakan Islam, Yahudi, Nasara. Mereka cari titik persamaannya. Mereka cari titik persamaannya. Sudahlah, kita sama-sama agama yang turun dari langit, kata mereka. Kata mereka. Padahal sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang Nasara, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang Yahudi mereka beribadah kepada Allah dengan cara menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu kunu hudan aw nasara." Mereka mengatakan, "Kunu hudan aw nasara." Jadilah kalian itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara, dah dadu niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Qul Justru Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul," katakanlah, "Bal millata Ibrahim hanifa." Bahkan jalannya Ibrahim alaihi salatu wasalam, milahnya Ibrahim itulah yang lurus. Wa makana minal musyrikin dan sekali-kali Nabiullah Ibrahim bukanlah orang-orang musyrikin, orang-orang yang menjatuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat yang 135. Begitu juga yang lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-67. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ini lebih jelas lagi. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim sekali-kali bukan termasuk dari orang-orang Yahudi dan juga bukan termasuk dari orang-orang Nasara. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين bahkan Ibrahim itu adalah orang yang lurus muslim dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekali-kali tidaklah Ibrahim itu termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bantahan yang telak bantahan yang telak bagi mereka yang ingin menyatukan agama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman." Wa may yatawallahum minkum faulaika humul zalimun. Wahai orang yang beriman, janganlah kau jadikan bapak-bapak kalian dan juga saudara-saudara kalian sebagai pemimpin, sebagai wali kalau mereka mencintai kekufuran di atas keimanan daripada keimanan, barang siapa yang menjadikan mereka itu sebagai pemimpin, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya tawalla, tawalla. Tidaklah timbul. Tawalla ini sebenarnya ujung dari tidaklah tawalla itu ada kecuali didahului oleh mahabbah. Didahului oleh rasa cinta dulu. Tawalli itu tingkatannya lebih tinggi daripada mahabbah sebenarnya. Tidaklah mereka itu berkasih sayang kecuali sebelumnya itu sudah ada mahabbah mencintai. Makanya konsekuensi dari adanya tawalla itu adalah adanya mudaharatul musyrikin. Memberikan pertolongan kepada orang-orang musyrikin. Kemudian juga ta'awun. Tolong menolong di antara mereka. Nah, ini konsekuensi dari sikap muwalah. Nah. Wahaulai yakulun. Mereka mengatakan al-Yahudu wan Nasara ahlul kitab wa ahlu iman. Nauzubillah. Mereka ini orang-orang Yahudi itu adalah ahlul kitab dan juga ahlul iman wa kulluha adyanun min indillah. Dan semuanya itu adalah agama-agama yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala natafahamu fima bainana wa nata'awanu. Kita saling memberikan toleransi, memberikan mendekatkan di antara kita dan saling bertolong menolong di antara kita. Ini yani antara agama tadi itu, Yahud, Nasara. Wala tukaffiruna al-yahuda wan nasara dan janganlah kita mengkafirkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Hadhihi da'watul an qa'imah. Inilah seruan mereka yang sekarang ini, yang mereka gembar-gemborkan, yang mereka tegakkan. Wahiyya qada'u 'alal wala'i wal bara' bainal mu'minina wal kuffar. Kullu man lam yu'min bir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Ya, mereka ingin memalingkan perkara al-wala wal bara' di antara orang-orang mukmin dan juga orang-orang kafir. Kita meyakini bahwanya seluruh setiap orang yang tidak mau beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dialah orang kafir. Bagaimana kita bisa saling mendekatkan agama sementara mereka tidak mengakui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi yang diutus untuk seluruh alam. Bagaimana bisa? Mereka tidak mengakui bahwasanya Rasulullah itu di, diutus dengan membawa syariat baru, menghapus syariat-syariat yang sebelumnya. Mereka tidak mengakui itu. Bagaimana bisa kita bisa berjalan? Dari mana? Titik titik tolaknya itu kita berangkat dari mana? Mereka jelas tidak mengimbangi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Al-Qur'an, mereka nggak beriman. sawa'un kana kitabiyan aw ghaira kitabiyin. Sama saja apakah itu termasuk ahli kitab maupun bukan ahlul kitab. Li'annahu ba'da bi'tati Rasul sallallahu alaihi wasallam la yati'u ahadan illa ay yu'mina bihi faman lam yu'min bihi huwa kafirun. Dikarenakan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperkenankan kepada kepada siapapun kecuali untuk mereka beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang dia tidak mau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk dari kalangan orang-orang kafir. Wal yahudu wan nasara la yu'minuna bir rasul. Jelas, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka tidak beriman dengan Ar-Rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum kufar, mereka lah orang-orang kafir. Nah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad itu ada di tangannya, Ini demi Allah, la yasma'u bi ahadun. Tidaklah mendengar akan diutusnya aku, akan namaku, ahadun, salah seorang pun min hadhil ummah dari umat ini. Umatul da'wah. Umat umatul da'wah. Yahudiyun wala Nasranin. Dari kalangan Yahudi ataukah dari kalangan Nasrani. Thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bih kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak mau beriman dengan apa-apa yang aku diutus dengannya illa kana min ashabin nar kecuali pasti dia termasuk penghuni dari api neraka waliyadzubillah maka dari sini kita juga mengetahui betapa agungnya betapa besarnya anugerah keimanan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita dengan anugerah yang sangat besar ini, maka jangan sampai kita menggugurkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmatul iman. Coba, orang yang tidak beriman dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min ashabin nar, maka dia akan menjadi penghuni api neraka. Abadan abidina selama-lamanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. فبعد بئسة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسيء أحدا الخروج عن ملته حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي ini juga dalil yang jelas maka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tidak diperbolehkan lagi bagi siapapun untuk keluar dari agamanya, mengikuti agama yang lain. Bahkan agama ini juga berlaku kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah, demi Allah, Lau kana akhi Musa hayyan. Kalau seandainya Nabiullah Musa itu masih hidup. Kalau seandainya Nabiullah Musa itu masih hidup ma wasi'ahu illa tiba'i maka tidak akan diperkenankan untuknya kecuali harus mengikuti aku harus mengikuti aku jelas ini bagaimana bisa mau didekatkan yang seperti ini juga bagaimana mau didekatkan antara ahlu sunnah dengan syiah mau berangkat dari mana sementara mereka mengkafirkan ibunda kita ibunda kita mereka kafirkan bagaimana mau kita mau didekatkan penyatuan sunni syi'i. Pada syai'un ujab. Sesuatu yang sangat mengherankan. Tidak akan pernah bisa bersatu. Kita menghormati, mencintai kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian mereka mengkafirkan bagaimana bisa kita saja kalau sama orang orang tersebut menjelek-jelekkan kedua orang tua kita, mana bisa kita bisa ratu dengan mereka. Ini orang tua sendiri, Waalaikumsalam warahmatullahi Tetapi ini lebih-lebih lagi, lebih-lebih lagi kecintaan kita kepada ibunda kita, Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka mengkafirkan orang terbaik dari kalangan umat ini setelah nabinya alaihi salatu wassalam, Abu Bakar wa Umar. Mereka mengatakan sebagai dua berhala Quraisy Sementara kita menghormati, mencintai, meneladani, meyakini bahwasanya mereka berdua adalah orang terbaik dari kalangan umat ini setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa? Mustahil. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دين صحيح غير دين الإسلام maka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sana tidak ada agama yang benar, agama yang sahih kecuali agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa man yabtaghi ghaira al-islam dinan, falan minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa yang dia ibtigha, mencari-cari selain agama Islam, mencari-cari selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma nggak diterima, Allah memberikan iqab, memberikan hukuman, wa huwa fil akhirati minal khasirin dan nanti dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi tidak mau menggunakan pendengarannya, tidak mau menggunakan akalnya, pikirannya untuk memahami, untuk mendengar risalah ini. Naam. Kalau seandainya mereka menggunakan kalau seandainya mereka menggunakan akalnya dan juga pendengarannya, makunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan termasuk dari penghuni ashab, penghuni neraka sa'ir. Nah, bodoh dan ini juga terdapat isyarat tentang jeleknya adanya kebodohan. Jeleknya kebodohan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang penyebab kebodohan itu adalah dikarenakan tidak mau menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya berupa pendengaran, berupa akal yang cerdas mungkin untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Lau kunna na'lamu au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya kan perkataan orang-orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir. Duhai dahulu kalau seandainya kami gunakan ini akal kami ini, pikiran kami ini. Maka kami nggak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Nah, fahadihi da'awatun batilatun. Ini adalah dakwah yang batil. Tuqadu laha al-an mu'tamaratin wa nadawatin وتنفق فيها أموال للدعوة للتقارب بين الأديان يسمونه الحوار بين الأديان سبحان الله حوار بين إيمان وكفر بين شرك وتوحيد بين أعداء الله وأولياء الله ini adalah dakwah penyeruan yang batil penyeruan wahdatul adyan penyatuan agama. Dan ini subhanallah yang ada pada ya yang kalau antum mengikuti fitnah-fitnah belakangan ini yang terkenal dengan risalah al aman risalah aman, dokumen dokumen aman yang dipuji oleh Ali Hasan Al-Halabi hadahullah Isinya adalah penyatuan adian, penyatuan agama, penyatuan agama. Nah, penyatuan agama, subhanallah. Maka kata Syekh Shalih Fauzan Habibullah taala, "Fahadhihi da'watun batilatun." Ini adalah seruan yang batil. Tuqadu laha al-an mu'tamarat. Diadakan sekarang ini untuk mendukung dakwah batil itu mu'tamarat, pertemuan-pertemuan. Terjadi apa tidak terjadi? Terjadi kan? Pertemuan-pertemuan. Dan juga seruan-seruan. Kemudian dikeluarkan untuk mendukung dakwah yang batil itu. Harta manusia. Untuk berdak untuk penyatuan pendekatan antar agama ini. Untuk mendukung acara tersebut ini acara yang baik dan lain sebagainya dikeluarkan untuk mendukung acara tersebut amwal harta-harta manusia lidawati untuk menyeru litaqarrubi untuk pendekatan bainal adyan antar agama ini yang mereka namakan dengan al-hiwar dialog bainal adyan antar agama dialog antar agama penyatuan antar agama atau yang semisalnya namanya kata Syekh Saleh Fauzan subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Hiwar baina imani wa kufrin. Bagaimana bisa ada dialog antara keimanan dan kekufuran? Bagaimana bisa? Orang yang dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala berdialog dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Apa yang mau dia dialogkan? Apa yang mau dia dekatkan? Apa yang mau dia satukan? baina syirkin wa tauhid, antara kesyirikan dengan tauhid. Baina a'da'illah, antara musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala wa awliya'illah dan antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa, tidak akan bisa. Dan memang hukum asal, hukum asal orang-orang ahlul bid'ah itu mereka kata Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ayat ini untuk uh, rahib-rahibnya orang yang Yahudi tapi untuk kita itu min babil aula kebiasaan mereka itu adalah memang yakulu amwalan nas bil batil memakan harta-harta manusia dengan batil coba seluruh kelompok-kelompok bid'ah itu pasti ada setoran wajib, setoran nyambung dan lain sebagainya. Yakulu amwal nas Allah tegaskan itu. Kebiasaan itu. Orang-orang yang ahli agama itu adalah yakul. Mereka memakan harta-harta manusia itu dengan batil. Mereka kumpulkan harta-harta manusia itu. Macam-macam caranya. Macam-macam caranya. Dengan menipu lah, dengan yang lain sebagainya. Ini ini yang baik, ini acara yang bagus, yang baik. Ayo, ayo, siapa yang mau, siapa yang mau ini setoran wajib, setoran wajib. Ini untuk e, kesahihan, kesahan e, Islam kalian dan lain sebagainya. Macam-macam. Kemudian yang kedua, kebiasaan mereka itu adalah yasudduna an sabilillah. Menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya, menghalangi mereka karena dengan perbuatan bid'ah mereka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dan dikarenakan inilah maka disyariatkan adanya al-jihad Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatiluhum" dan perangilah mereka, bunuhlah mereka semuanya hatta la takuna fitnah sampai tidak ada fitnah lagi dan agama ini seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fal alaina nahwal kufari thalathatu umurin. Maka kewajiban kita kepada orang-orang kafir itu ada tiga perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama ada watuhum memusuhi mereka. Liannahum a'da'ullahi subhanahu wa ta'ala wa ada'u li rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sikap kita kepada orang kafir itu, yang pertama adalah memusuhi mereka. Ini sikap asal, sikap asal, memusuhi mereka, membenci. Dikarenakan apa? Karena mereka itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk mentauhidkan ibadah hanya untuknya, mereka menyekutukannya. Dan juga mereka adalah musuh dari Rasulnya alaihi salatu wasalam. Kemudian Perkara yang kedua, da'watuhum ilal imani wattiba'i rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hada amrun wajibun alal muslimin. Yang kedua, sikap kita adalah mendawai mereka kepada iman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perkara yang wajib atas setiap muslim Ala qadril istita'ah tentunya ya. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Kalau dia memiliki ilmu yang memadai misalnya, ya boleh dia dakwahkan kepada orang-orang kafir. Tentu dengan dimulai kerabatnya. Kalau dia memiliki kerabat. Pak, mari masuk Islam. Atau Bu, mari masuk Islam. Kalau orang tuanya. Atau kalau pamannya ya Pak D, mari masuk Islam. Dan lain sebagainya. Dan ini kewajiban bagi setiap muslim. Kalau dia tidak bisa langsung ya, dia bisa dengan melalui perantara. Mungkin temannya ada yang memiliki keilmuan yang lebih daripadanya atau dia memiliki atau dia melalui buku dan lain sebagainya. Al-muhim, sikap yang kedua ini adalah mendawai mereka orang-orang kafir ini untuk beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketiga, sikap kita yang ketiga jihaduhum idza du'u ilal islami wa abau memerangi mereka apabila mereka telah disuruh kepada Islam tetapi mereka menolak tapi ini adalah haknya waliul amr diingat ya ini haknya waliul amr bukan haknya kita fal wajibu jihaduhum wa qitaluhum maka yang wajib adalah memerangi mereka Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka semuanya sampai tidak ada fitnah dan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fal marhalatul akhiratu ma'ahumul qitalu idza kana al muslimuna yutiqunahu al qital. Marhalah tahapan yang terakhir ini, yakni tahapan jihad, itu adalah manakala kaum muslimin itu yutiquna al-qitala. Mereka mampu menegakkan peperangan. Dan syaratnya itu harus bersama dengan amir, bersama dengan pemerintah, bersama dengan pemerintah. Waqala ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum." atau dari ayat yang depan faidang salaha ashurul hurumu faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa qamu salata wa atau zakata faqallu sabilahum Dan apabila telah lewat Ashurul Hurum, bulan-bulan haram. Jadi di dalam Islam itu ada bulan yang dikenal dengan istilahnya bulan haram. Dan di dalam Islam itu ada 12 bulan. Di dalam Islam itu ada 12 bulan. In aidata asyuri indallahi isna asyara fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun Sesungguhnya bilangan bulan di dalam Islam itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala isna asyara, 12. 12 bulan. Yani pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha di antara 12 bulan itu ada namanya Asyurun Hurum, bulan-bulan haram. Bulan-bulan suci, bulan-bulan suci. Seseorang yang melakukan dosa pada bulan itu kata Al-Imam al tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, itu akan dilebihkan dosanya. Makanya dikatakan suci dia. Tidak boleh seseorang melampaui batas, berbuat melampaui batas pada bulan itu. Walaupun pada bulan lain juga tidak boleh, tapi pada bulan itu asyad, lebih-lebih lagi. Pun sebaliknya apabila seseorang berbuat kebajikan, pahalanya pun akan ditingkatkan. Itu dikenal dengan bulan suci, bulan-bulan haram. Bulan apa mas? Bulan haram, bulan apa? dan dan haram dalam Islam apa aja? Contohnya. Nah. Tahu. Belakangnya. Dul Hijjah. Muharram. Dua lagi. Rajab. Satu lagi. Dul. Dul Qa'dah. Ayo, jazakallah khair barakallahu fikum. Ini bulan Muharram, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, berurutan aja mudah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian satu lagi Rajab. Satu lagi Rajab, itu dikenal dengan bulan haram, bulan yang tidak boleh di situ adanya peperangan, haram di situ. Wallahu alam sebagian mufassirin dalam surat At-Taubah ini, surat At-Taubah yang Eh, ayat yang kelima, Pailang salakal ashurul haram." Kalau sudah lewat bulan-bulan haram, di situ yang dimaksudkan adalah bulan mulai dari pertengahan bulan Muharram pada pada waktu itu sampai e, pertengahan bulan Rabiul Akhir. Jadi empat bulan pada kasus ini. Faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah orang-orang musyrikin di mana kalian menemui mereka wa tangkap mereka wahsuruhum kepung mereka waqudu lahum kulla marsad dan juga intai mereka dari tempat-tempat pengintaian. fa intabu kalau mereka itu bertaubat wa qamu salata mereka mau menegakkan salat wa atau zakata mereka juga mau mengeluarkan zakat khallu sabilahum maka biarkan jalan mereka di sini juga Sebagian para ulama mengambil dalil tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Kafirnya orang yang meninggalkan salat. Di sini Allah dengan tegas mengatakan illa tabu kalau kecuali mereka bertaubat wa qamu salah dan mereka juga menegakkan salat, menegakkan salat. وهذه الآية فيها بيان الحكمة من الجهاد في الإسلام maka ayat yang di atas itu menerangkan kepada kita adanya hikmah disyariatkannya jihad di dalam Islam. Wa annaha yaitu izalatu syirk, menghilangkan kesyirikan. Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah. Wal muradu bil fitnati asyirk. Dan yang dimaksud dengan fitnah itu adalah kesyirikan. Ai hatta la yujadu syirk, sampai tidak didapatkan lagi kesyirikan wa yakunu dinu kulluhu lillah dan agama ini seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat untuk Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah dan lain sebagainya. Hada huwal maqsudu minal jihadi. Inilah tujuan disyariatkannya al-jihad. Laisal maqsudu minal jihadi tawsi'u sultah wal istila'i 'alal mamalik dan bukanlah maksud dari jihad itu adalah tawsi' al-sultah memperluas daerah kekuasaan wal istila dan juga merampas kerajaan-kerajaan mengkudeta kerajaan-kerajaan wa husulus sarwah dan mendapatkan kekayaan laisa hadha wal maksud bukan ini maksud daripada jihad berbeda dengan infansinya orang-orang kafir ya kan coba Perang dunia pertama, perang dunia kedua, apa penyebabnya? Ya kan? Menguasai daerah-daerah hatta negara kita kan? sampai negara kita juga dijajah oleh negara kafir, Belanda, Portugis, Jepang dan lain sebagainya untuk menguasai untuk menguasai, mendapatkan kekayaan. Nah, mendapatkan kekayaan, menundukkan, mengkudeta pemerintahan yang ada. Masya Allah bisa dikatakan agama yang membawa perdamaian? Apa agama sebagian besar dari mereka itu? Nasoro. Nah, Jerman, Rusia, eh, Jerman, Prancis, Itali, dan lain sebagainya. Inggris, Nasoro. Berapa ribu, berapa juta jiwa manusia yang dikorbankan disebabkan oleh sifat tamak yang ada pada mereka. Bandingkan dengan masa-masa ketika Islam menyebarkan dakwah ini. Berapa yang terbunuh, siapa yang dibunuh, semuanya diseleksi di dalam Islam, tidak sembarangan membunuh. وكذلك ليس jihad di fil Islami ad difa Begitupun bukanlah maksud di dalam jihad di dalam Islam itu adalah sekedar ad-difa. Bertahan, bertahan, mempertahankan diri, bukan, bukan itu maksudnya kama yaqulu ba'dul kutab sebagaimana dikatakan oleh banyak penulis-penulis al-makhdulin yang rendah, yang hina yaqulun mereka mengatakan innal islama la ya'muru biqitalil kuffar sesungguhnya agama Islam ini tidak memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir li'annahu wahsyiyatun dikarenakan mereka itu adalah jinak. Lakin al-qital alladhi fil Islam min ajli difa akan tetapi di dalam Islam itu peperangan pembunuhan yang dibolehkan di dalam Islam itu adalah disebabkan atau diperbolehkan manakala dalam rangka mempertahankan diri. yakni ila tadaw alaina nahnu nuqatiluhum apabila mereka menyakiti kita menyerang kita maka kita memerangi mereka lisaddil udwani faqat subhanallah Allah jalla wa ala yaqul faqtulul musyrikin Coba Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqtulul musyrikin." Maka bunuhlah, perangilah orang-orang musyrikin. Bagaimana bisa dikatakan hanya dengan mempertahankan diri? Waqatiluhum dan perangilah mereka, bunuhlah mereka itu orang-orang musyrikin sampai tidak ada fitnah lagi dan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal al maksudu bil qitali fil Islam nashrud da'wati wa nashrud din wa izalati syirk tujuan maksud daripada al-qital peperangan itu di dalam Islam itu adalah nasrul dakwah, menyebarkan dakwah, menyebarkan agama dan juga menghilangkan kesyirikan. Itu tujuan utamanya. Maka barang siapa yang dia berjihad dengan niat yang seperti ini, kemudian dia meninggal di dalam jihadnya, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Dia meninggal dalam keadaan syahid. Sebaliknya kalau dia berjihad hanya semata-mata ingin dikatakan sebagai pahlawan, jagoan, gengsi kesukuan, rasa ketersinggungan kesukuan, maka dia meninggalnya bukan dalam keadaan syahid, bukan dalam keadaan syahid. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluha lillah dan perangilah mereka semua orang-orang musyrikin sampai tidak ada fitnah dan agama ini seluruhnya hanya untuk Allah. hada huwal maqsudu minhu. Fal qitalu fil islami ala nau'ain. Maka peperangan di dalam Islam itu ada dua jenis. Jenis yang pertama kita difa, peperangan dalam rangka mempertahankan diri. Inda ajzil muslimin, manakala kaum muslimin itu dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah dia, maka apabila dia diserang oleh orang-orang kafir ya dia wajib mempertahankan diri. Na'uthani, jenis yang kedua, kita lutfalabin. Berperang dalam rangka menuntut, mencari. Indah kuatil muslimina wa qudrathim alaih. Manakala kaum muslimin memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan peperangan tersebut. Talab, ini. dia meminta. Eh, minta masuk Islam. Kasih waktu, kalau tidak diperangi. Gitu. Tentu ini bersama dengan pemimpin, bersama dengan pemimpin kaum muslimin. Selesai kita dari pembahasan masalah yang pertama yang diuraikan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masuk pada masalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim.